Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, bagaimana tindakan yang baik yang harus kita ambil apabila mendapati serpihan Al-Quran, juz amma ikro yang berceceran karena sobek-sobek. Ada yang menyarankan dibakar, ada yang menjalankan dihanyutkan untuk kehati-hatian agar tidak terinjak-injak. Terima kasih Boya atas nanti jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Semua kalimat-kalimat mulia ada yang di itu kalimat Al-Quran, nama-nama Nabi dan seterusnya. ini adalah harus dimuliakan, jangan dihinakan. Jika kita menemukan robekan-robekan Al-Quran atau Al-Quran yang sudah usang, kertasnya sudah lama, selagi masih bisa digunakan, maka dirapikan lagi, dicilit untuk bisa di, dibaca, digunakan. Adapun di saat ini tidak bisa digunakan, maka ada contohnya yaitu pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan, khawatir ada Quran-Quran, ada kalimat Quran-Quran yang dipalsukan dan sebagainya, maka Quran waktu itu hanya Quran Mushaf Uthmani saja yang dikukuhkan oleh Sayyidina Uthman. Maka semua mushaf yang dimiliki oleh semua orang harus dibakar. Maka di sini para ulama memberikan pemahaman harus ada hujahnya ini loh. Jadi kalau memang Quran itu tidak bisa dirawat, malah nanti berceceran, nunnya adalah nun huruf Al-Quran, alifnya alif Al-Quran. Kalau kita injak, kita menginjak Al-Quran, maka saat itu dibakar dan tidak usah dimakan. Ini anak-anak anger, ah, anger ah, dimakan dari mana itu? Pengen cepat ya. hafal Quran, Quran dibakar di dimandi minum enggak minum air seger ya jadi dibakar ada contohnya pernah dilakukan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan tapi kalau membakar Quran yang benar khawatir ada kemunafikan di dalam hatinya ini Quran yang dia bisa dijaga takut berantakan takut diinjak maka hormuliakan dengan dengan dibakar kalau memang sudah tidak bisa dimanfaatkan Allah alam